Mudah-mudahan segenap waktu yang telah kita luangkan dan tenaga yang kita curahkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an termasuk dari hikmah Allah Azza wa Jal adanya orang-orang yang menjadi pemberi petunjuk dan mengajarkan agama yang benar di tengah-tengah umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum" a'immata yahduna bi amrina dan kami telah menjadikan dari mereka para a'immah yang senantiasa memberi petunjuk sesuai dengan perintah kami para a'immah adalah mereka para ulama yang telah menghabiskan waktunya mencurahkan segenap kemampuannya menjauhi kelezatan-kelezatan dunia demi untuk menjaga kemurnian din ini dan menjaga sunnah dari sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan mereka para ulama. Mengangkat kedudukan mereka melebihi kedudukan manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar memberikan ketaatan kepada mereka. Ketaatan kepada para ulama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri dari kalian. sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan ulil amri minkum ay ahlul fiqhi wad din wa ahlu ta'atillah alladzina yu'allimuna an-nasa ma'ani ad-din ulil amri dari kalian maksudnya adalah ahli fikih, ahli agama, para ulama yang mengajari manusia makna-makna agama, menyuruh mereka kepada hal-hal yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada kita semua untuk menjadikan para ulama sebagai narasumber. Menjadikan para ulama sebagai rujukan. Menjadikan para ulama sebagai tempat untuk dimintai fatwa-fatwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Bertanyalah kalian semua kepada ahli dzikr, ahlul ilm. Apabila kalian tidak mengetahui. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan para ulama sebagai tempat bertanya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta bimbingan, meminta arahan, meminta wejangan dari mereka terkait segala masalah atau problem yang kita hadapi. Itu semua karena para ulama adalah ahlul faham. Mereka orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sangat mendalam. Mereka adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai pemahaman yang tidak dipunyai oleh manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'khiluha illa al-alim. Kata Allah, kami telah membuat perumpamaan-perumpamaan. Kami telah membuat permisalan-permisalan. Namun tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang-orang yang alim, kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali para ulama. Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullahu taala mengatakan ma yafhamuha wa la yatadabbaruha illa rasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang dapat memahaminya, tidak ada yang dapat mentadaburinya mentadaburi segala permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rasikhuna fil ilmi kecuali orang-orang yang memang kokoh dan kuat dalam hal keilmuan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa salah satu sifat alim, sifat ulama adalah ar-rusukh fil ilmi, mempunyai kekokohan kekuatan dalam hal ilmu. Di samping itu, mereka juga dikenal senantiasa melakukan tolab, melakukan pencarian ilmu dalam jangka yang lama. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum dikenal di tengah-tengah para sahabat lainnya sebagai orang yang sangat gigih dalam mencari ilmu. Sehingga di kemudian hari beliau dikenal sebagai ulama Rabbani, ulama besar. Dulu ada seorang ansor berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, "Anta tatlubul ilma wa fin nasi amsal Abi Bakr wa Umar?" Engkau masih menuntut ilmu dengan nada mengecilkan Engkau masih menuntut ilmu. Sementara di tengah-tengah manusia sekarang ini sudah ada Abu Bakar dan Umar. Maksud dari kalimat itu adalah bahwa manusia tidak membutuhkanmu karena sudah ada di tengah-tengah mereka sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar meninggal, dan tampillah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an sebagai ulama yang besar menjadi rujukan di kalangan para sahabat. Dan itu pun kemudian diakui oleh si Ansor tadi. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an kita diperintahkan untuk meminta bimbingan arahan kepada para ulama karena mereka adalah ahlul faham. Orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sangat mendalam. Mengerti apa yang tidak dimengerti oleh manusia pada umumnya. Sampai kepada sesuatu yang manusia pada umumnya belumlah sampai. Dan itu semua adalah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk mereka para ulama. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bertanya kepada para ulama. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak meminta fatwa kepada para ulama. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak meminta bimbingan, minta arahan, meminta wejangan kepada para ulama. Hanya saja Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an ada hal yang penting yang harus kita perhatikan yaitu keikhlasan dan kejujuran dari kita. Ketika kita ingin meminta bimbingan, meminta fatwa kepada para ulama, maka harus kita jadikan keriduan Allah Subhanahu wa taala sebagai landasannya. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan pribadi. Ketika kita mau meminta bimbingan dan arahan dari mereka para ulama tentang satu persoalan, maka hendaknya yang harus kita kedepankan adalah kejujuran. Karena ada orang-orang yang meminta fatwa kepada para ulama, meminta bimbingan kepada mereka, tetapi punya kepentingan-kepentingan lain dalam dirinya. Bukan semata-mata ingin mendapatkan kebenaran, bukan semata-mata ingin mendapatkan bimbingan, tetapi justru karena ada kepentingan-kepentingan lain. Ada orang yang bahkan sebelum meminta fatwa kepada ulama itu sudah punya jawaban dalam dirinya dari apa yang akan ditanyakan kepada para ulama. Ini semua menandakan sikap yang tidak jujur. Yang pada akhirnya tidak akan pernah merasa puas setelah mendapatkan bimbingan dari seorang alim. Apalagi kalau ternyata bertolak belakang dari apa yang diinginkan oleh dirinya. Setelah tidak merasa puas, maka yang dilakukan adalah bertanya kepada seorang alim satu masalah, kemudian bertanya lagi kepada alim yang lain dalam masalah yang sama. Akibatnya begitu. Tidak puas, nanya kepada alim ini. Mencari alim yang lain. Menanyakan hal yang sama. Ini penyakit. penyakit yang harus kita jauhi. Tidak boleh seperti itu. Makanya tadi keikhlasan dan kejujuran adalah hal yang sangat dibutuhkan, modal utama. Karena ada orang-orang yang berperilaku seperti tadi. Ambil contoh. Sewaktu saya di Yaman, Pada waktu itu Syekh Mukbil rahimahullahu taala masih ada, masih hidup. Walhamdulillah. Dan beberapa asatidah juga sudah ada di sana. Meskipun jumlahnya tidak melebihi 50 orang. Selalu 50 orang ke bawah. Paling 45, 40, belum banyak. ketika gejolak fitnah sururiyah di Indonesia ini mulai merambah ke Yaman itu sebabnya karena beberapa orang dari mereka mulai berdatangan ke Yaman dalam hal ini ke tempatnya Abul Hasan Al-Misri Walhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kegigihan saudara kita Ustadz Lukman pada waktu itu yang bersemangat untuk memberikan pemahaman kepada kita para asatidah tentang hakikat fitnah sururiah yang terjadi di Indonesia. Hingga pada akhirnya para asatidah pun memahaminya dengan baik, termasuk saya. Jadi saya ingin katakan bahwa tidak benar kalau Ustadz Lukman dituduh ketika di Yaman sudah mengurusi dakwah di Indonesia. Tidak benar. Tapi apa yang beliau lakukan itu semata-mata karena kesemangatan beliau, kesungguhan beliau dalam menjaga manhaj ini Beliau bantu saudara-saudaranya, termasuk saya, untuk memahami fitnah yang terjadi di Indonesia. Bukan memonitor, memantau, mengatur urusan dakwah yang terjadi di Indonesia, bukan. Justru kalau saya lihat membantu, ya, membantu, ya kan? Berjalannya dakwah di Indonesia. Singkatnya, terjadilah jalsah pada waktu itu di hadapan Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Dari pihak kita dan dari pihak mereka. Dan Syekh Mukbil rahimahullahu taala pada waktu itu menyatakan bahwa dakwah mereka dakwah yang sudah terpengaruhi oleh hizbiyah atau dakwah hizbiyah secara makna mulai nampak ketidakpuasan dalam diri mereka ketika mendapatkan jawaban dari Syekh Mukbil. Sampai akhirnya mereka katakan bahwa kita harus mengadakan jalsah lain yang kedua di hadapan Abul Hasan Al-Misri. Kenapa? Karena Syekh Mukbil itu hanya kenal Ja'far Umar waktu itu. Ya. Bukan waktu sekarang, waktu itu. Syekh Mukbil hanya kenal Ja'far Umar. Syekh Mukbil tidak kenal siapa Abu Nida, tidak kenal siapa Yazid Jawas, tidak kenal siapa Hakim Abda. Jadi nggak fair. Ya, bahasanya gitu. Kita harus mengadakan jalsah yang kedua di hadapan Abul Hasan Al Misri yang menurut mereka lebih cenderung uh, fair. Ya, tidak kenal ini dan tidak kenal itu. Terjadilah jalsa yang kedua di hadapan Abul Hasan Al Misri dan ternyata jawabannya pun tidak jauh dari apa yang sudah ditegaskan oleh Syekh Mukbil rahimahullah pada waktu itu. Yang menjadi gambaran ikhwan fitun rahimani wa rahimakumullahu jami'an adalah sikap dan perilaku mereka ketika tidak puas mendapatkan jawaban bimbingan dari seorang alim berupaya berusaha untuk mencari alim yang lain ini perilaku yang buruk, perilaku yang tidak benar. Bagaimana tanggapan para ulama sehubungan dengan perilaku yang seperti ini? Pertama, diajukan ada satu pertanyaan diajukan kepada Syekh Saleh Al Fauzan. Ya. Tentang bagaimana menurut Anda orang yang bertanya kepada seorang alim tentang satu masalah, kemudian setelah itu bertanya kepada alim yang lain dalam masalah yang sama. Syekh Al-Fauzan mengatakan dia la'ab. Bermain-main dalam agama. Kemudian orang yang seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yuridu an yatawarab aqwal ulama. Ingin membenturkan perkataan-perkataan para ulama antara satu dengan yang lainnya. Kemungkinan yang kedua, yuridu an ya'tiyal jawab ala rogbatihi. Ingin mendapatkan jawaban dari para ulama sesuai dengan kehendaknya, keinginannya. Nah, ketika tidak terpenuhi, akhirnya berupaya mencari peluang yang lain. Contoh yang kedua, sebagaimana yang antum ketahui semuanya, beberapa waktu ke belakang, asatidah kita mengadakan jalsa di hadapan Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala. Dalam hal ini Ustaz Luqman dan asatidah yang lain dengan rombongannya Zulkarnain CS termasuk Ja'far Soleh pula di dalamnya. Ya. Selesai dari jalsah itu, nampak ketidakpuasan dalam diri mereka Hingga akhirnya bertanya lagi kepada Syekh Al-Imam. Menanyakan hal-hal yang sudah ditanyakan kepada Syekh Rabi. Ini gambaran ketidakpuasan dan ketidakjujuran. Kenapa mesti seperti itu? Kalau ada yang mengatakan bahwa kedatangan Karnain dan kawan-kawannya ke tempat Syekh Al-Imam ini hanya sekedar menambah wawasan keilmuan saja, itu tidak benar. Bohong. Kenapa? Karena kita bisa lihat sepak terjang dalam dakwahnya pasca jalsah itu. Sampai sekarang. Tidak ada nasihat. Nasihat itu yang dilaksanakannya. Bahkan bertolak belakang dengan hasil keputusan jalsah yang mungkin kita semua juga sudah pada tahu. Masih membolehkan bagi orang awam untuk mendengarkan radio roja dan seterusnya. Ada satu pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan yang sama seperti tadi. Seseorang bertanya kepada seorang alim tentang satu permasalahan kemudian bertanya kepada alim yang lain dalam masalah yang sama. Bagaimana menurut Anda? Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan la yajuzu lil insani idastafta aliman wathiqan biqaulihi an yastafti ghairahu lianna hadha yuaddi ila tala'ubi bidinillah wa tatabbu'ir rukhas Kata Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin rahimahullahu taala tidak boleh bagi seseorang apabila sudah meminta fatwa, meminta bimbingan, meminta arahan kepada seorang alim yang dipercaya perkataan-perkataannya untuk kemudian meminta fatwa, meminta bimbingan kepada alim yang lainnya. Kenapa tidak boleh? Lianna hadza yuaddi ila tala'ubi bidinillah karena ini mengakibatkan munculnya sikap tala'ub bermain-main dalam agama Allah. Watatabu ar dan mencari-cari keringanan. Sini perlu digaris bawah itu kalimat li'an hadza yuaddi ila tala'ub. Karena ini mengakibatkan adanya perilaku atau sikap bermain-main dalam agama. Dan subhanallah. Ya, beberapa waktu, beberapa waktu ke belakang keluarlah tahdiran dari Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah taala yang mengatakan bahwa Zulkarnain la'ab mutalawin yamshi ala tariqatil halabi dibilang la'ab ya dan apa yang dilakukannya tadi yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang akan mengarah kepada perilaku La'ab kata Syekh Muhammad bin Saleh al uthaymin Kemudian Syekh Rabi mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah la'ab, mutalawin, yamshi ala tariqatil halabi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, perilaku yang seperti ini adalah perilaku yang tidak terpuji. Harus kita tinggalkan. Kita harus memanfaatkan keberadaan para ulama sebagai ahlul faham. Untuk dimintai fatwanya, dimintai bimbingannya dan arahannya. Untuk kemudian berupaya untuk kita aplikasikan. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama di samping mereka sebagai ahlul faham, mereka juga adalah ahlun nusuk wal khasyah orang-orang yang ahli dalam hal ibadah dan tinggi rasa khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya itu hanyalah para ulama. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau mengatakan inna ma yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi li'annahum tatawaffar fihim al-mahabbah lillah war raja wal khauf. Para ulama atau yang takut, yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya khasyah itu adalah para ulama yang paling ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam diri mereka itu sudah terpenuhi adanya al-mahabbah kecintaan kepada Allah war raja dan harapan yang harapan kepada Allah wal khauf dan rasa takut sedangkan al-mahabbah kemudian roja dan khauf ini merupakan rukun ibadah. Rukun ibadah. Jadi para ulama adalah orang-orang yang telah memenuhi kriteria ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam diri mereka tertanam rasa khasyah. Dan itu hanya dimiliki oleh mereka saja para ulama. Jadi tidak salah Masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an Kalau kita meminta bimbingan kepada mereka Meminta arahan kepada mereka Tidak salah Justru inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Mereka para ulama juga absorun nas Bimadakhili syar wa madakhilil fitan Orang-orang yang paling tahu pintu-pintu fitnah dan pintu-pintu kejelekan. Karena itu dikatakan fitnah kalau datang ke hadapan orang alim, maka fitnah itu akan datang dalam keadaan menghadap. Jadi si alim ini bisa tahu jelas fitnah yang ada dan mengetahui jalan cara atau jalan keluar dari fitnah tersebut. Beda halnya dengan orang yang jahil. Ketika datang fitnah, maka fitnah itu akan datang kepadanya dalam keadaan membelakang. Jadi kelihatannya bagus saja. Karena tidak kelihatan depannya, ya kan? Yang kelihatan adalah belakangnya. Oleh karenanya banyak yang hanyut. Banyak yang binasa karena fitnah ini. Apalagi kalau fitnah itu fitnah yang sangat-sangat samar seperti fitnah-fitnah yang belakangan mencuat, ya. fitnah tamayu, adanya kelembekan dalam hal sikap, dalam hal prinsip. Kemudian fitnah talawun, fitnah talaub. Ini penting sekali untuk kita mendengarkan bimbingan dan arahan dari para ulama. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keberadaan para ulama, keberadaan ahlul ilmi adalah sebab adanya hidayah. Wan najat dan keselamatan. Ya. Sehingga kebutuhan kita kepada adanya para ulama itu sangat luar biasa sama seperti kebutuhan kita kepada ilmu. Karena ilmu diambil dari mereka. Karenanya kematian para ulama, wafatnya para ulama adalah musibah yang terbesar bagi kita. Seperti yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullahu taala bahwa wafatnya para ulama adalah raziyah kullar raziyah. Musibah yang sangat besar. Musibah itu bukan berupa hilangnya harta benda, hilangnya jiwa. Kekurangan ini dan itu akan tetapi musibah yang terbesar itu manakala para ulama wafat. Dan kita harus bersedih dengan kepergian mereka. Rugi besar Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sudah mengabarkan kepada kita dalam sabdanya, Inna Allah la ilma intiza'an yantazi'uhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu secara sekaligus. Akan tetapi Allah akan mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Selagi para ulama masih ada, maka jangan sampai kita sia-siakan. Terima nasihat mereka dengan baik. Terima arahan dan wejangan mereka dengan baik. Dalam rangka mendapatkan riba Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan ilmu yang ada dalam diri mereka, ya, yang kita butuhkan adalah sangat besar. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan An-nas ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia itu lebih besar kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Yahtajul mar'u fil yawm marratain aw thalathah Seseorang butuh makan minum dalam sehari itu cuma dua kali atau paling banter tiga kali. Namun kebutuhannya kepada ilmu fi kulli waktin dalam setiap saat. Ya. Rugi kalau kemudian ada di antara mereka yang meninggal. Ya, meninggal, meninggal. Ini pertanda bahwa ilmu ber, mulai berkurang. Ma'asyiral ikhwah rahimani jami'an, kita harus menjaga ilmu mereka, menjaga arahan dan bimbingan mereka. Dan ini semua dalam rangka menunaikan apa yang menjadi haknya mereka para ulama. Kita harus tunaikan dengan baik mencintai mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka. Tentu saja tanpa ada sikap gulu di dalamnya. Dan tentu saja tidak menganggap bahwa ulama itu sosok yang maksum, terbebas dari kesalahan. mengerti dan mengetahui hak-hak ulama untuk kemudian kita tunaikan dengan baik adalah termasuk manhaj salaf jalan hidup kaum salaf, ajarannya mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana, wa yarham sagirana, wa ya'rif alimina haqqahu." Bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi. Bukan termasuk dari jalan yang dilalui oleh Nabi, bukan termasuk manhaj Nabi. Siapa yang tidak menghormati orang tuanya dari kalangan kami dan menyayangi yang mudanya dari kalangan kami dan mengetahui hak orang-orang alim dari kalangan kami. Jadi mengetahui hak ulama adalah merupakan manhaj salaf, jalannya Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di samping menghormati mereka, di samping memuliakan mereka, di samping mengagungkan mereka, kita juga diperintahkan untuk menyebut-nyebut mereka dalam kebaikan. Imam Al-Tahawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ulama us-salaf minas sabiqina wa man ba'dahum التابعين tabi'in ahlul khair wal athar wal fiqh wan nadhar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dan para ulama salaf dari kalangan terdahulu dan yang setelahnya dari kalangan para tabi'in ahlul khair ahlul hadis ahlul fikih, ahlul nawar, mereka tidak disebut-sebut kecuali dengan kebaikan. Dan barang siapa yang menyebut-nyebut mereka dengan kejelekan, fahuwa ala ghairi sabil, maka dia tidaklah berada di atas jalan yang lurus. Jadi ada tuntutan bagi kita untuk menyebut-nyebut para ulama dalam kebaikan tidak menjelek-jelekan mereka. Imam Tawus bin Kaisan Imam Tawus bin Kaisan salah seorang murid kibar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan minas sunnati an al arba'ah termasuk dari sunnah menghormati empat golongan yang pertama adalah al-alim, menghormati seorang alim, menghormati ulama. Kemudian zu syaibah yang kedua. Orang yang berumur, yang sudah tua. Kemudian berikutnya adalah as-sultan. Penguasa, pemerintah. Dan yang terakhir adalah al-walid, orang tua. Kedua orang tua. Kata Tawus bin Kaisan, Hada min sunnatin nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Inilah yang merupakan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sunnahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan para sahabat dalam mengagungkan, menghormati para ulama, menghormati alimnya dalam hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Terkadang penghormatan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat mereka agak sungkan untuk bertanya langsung dalam sebuah dalam satu permasalahan. Seperti yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau pernah mengatakan, sungguh membuat kami senang kalau saja ada seseorang yang bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu ternyata datang seorang Arabi, Ja'al Arabi, datang seorang Arabi bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sah kapan terjadinya hari kiamat? Jadi sahabat Ibnu Abba, eh, sahabat Anas bin Malik pada waktu itu berangan-angan kalau seandainya saja ada orang yang datang bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu permasalahan. Para sahabat bukannya tidak mau bertanya langsung, tapi terkadang sungkan karena rasa hormat mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ditakdirkan datang seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sah wahai Rasul, kapan hari kiamat itu terjadi? Belum dijawab pertanyaannya, ternyata uqimatis salat. Pada waktu itu salat didirikan. Sudah dikumandangkan koma tanda mau akan salat. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat termasuk Arabi ini pun ikut sholat. Selesai sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, Aina sa'il anis Mana orang tadi yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat? Si Arabi tadi menjawab, Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ma'adat talaha. Memangnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk menjemput kedatangannya? Dia menjawab, saya tidak banyak perbekalan memang selain dari sholat dan saum, hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Pertanyaan itu ternyata membuat faidah yang sangat besar bagi para sahabat. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak ada yang membuat gembira para sahabat pada waktu itu selain dari jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Arabi tadi, anta ma'a man ahbabta, kamu akan senantiasa bersama dengan orang yang kamu cintai. Asyahid As yang menjadi bahasan utama sebenarnya bukan dari isi hadis ini tapi tadi bagaimana gambaran rasa hormat yang tinggi dari para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terkadang mereka sungkan untuk bertanya langsung. Ya. Ini perilaku yang harus kita contoh. Seperti inilah yang harus kita lakukan yang harus kita tampakkan di hadapan seorang alim, di hadapan para ulama. Ya. Bandingkan dengan seorang tolibul ilm ya, yang berani melawan arahan bimbingan ulama bandingkan dengan seorang talibul ilm yang berani mengangkat suara keras di hadapan seorang alim ya syekh Sampai hampir berdiri, hampir berdiri. Nah, ini apa-apaan? Tidak ada adab sama sekali. Ya. Tidak ada adab sama sekali. Lihat bagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bera, e, mau menunggu di depan rumahnya sahabat Ubay bin Ka'ab. Padahal hari pada waktu itu hari yang angin bertiup dengan kencang. Sampai debu mengenai pakaiannya. Tapi sahabat Ibnu Abbas tetap bersabar untuk duduk di depan pintu rumah sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ibnu Abbas tidak berani mengetuk pintunya karena khawatir akan mengganggu. Sampai akhirnya sahabat Ubay bin Ka'ab keluar dan mendapati sahabat Ibnu Abbas sedang duduk di hadapan pintunya. Beliau kaget. Kenapa Anda tidak mengetuk pintu tadi? Apa jawaban sahabat Ibnu Abbas? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Hakadza umirna an naf'al." Beginilah kami diperintahkan untuk berbuat di hadapan para ulama. Padahal kalau dari segi kedudukan, sahabat Ibnu Abbas adalah anak paman Rasul Shallallahu alaihi wasallam, sangat dekat hubungannya dengan Nabi. Tetapi bagaimana pengagungan sahabat Ibnu Abbas kepada Ubay bin Ka'ab yang menjadi seniornya ulama alim. Kemudian lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad kepada gurunya. Imam Khalaf Ibnul Ahmar. Imam Khalaf Ibnul Ahmar ini termasuk gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Pada suatu ketika Imam Khalaf Ibnul Ahmar menyuruh Imam Ahmad untuk duduk di sampingnya. Cuma duduk di sampingnya. Pak Aba Ahmad, Imam Ahmad rahimahullahu taala enggan, tidak mau. Imam Ahmad lebih senang untuk duduk di depan Imam Khalaf Ibn Ahmar yang menjadi gurunya. Lalu apa kata Imam Ahmad? Hakada umirna an natawadha'a liman nata'allam minhu. Demikianlah kami diperintahkan untuk senantiasa menampakkan sikap tawadhu, rendah diri di depan orang yang kami pernah belajar kepadanya. Beginilah kami diperintahkan kata Imam Ahmad untuk menampakkan sikap rendah diri, tawadhu di hadapan orang yang kami belajar kepadanya. Bandingkan dengan sikap-sikap sebagian para tulabul ilm yang merasa besar di hadapan gurunya sendiri. Ya. Bandingkan dengan kebiasaan sebagian tulabul ilm yang tidak menampakkan rasa hormat di hadapan seorang alim, ulama. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa jami'an. Maka di antara hak-hak yang harus kita tunaikan terhadap para ulama yang pertama adalah an-na'khudha ilmahu mengambil ilmunya belajar ilmu kepada mereka menerima bimbingannya dan arahannya. Karena ilmu itu adalah warisan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menerima warisan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para tabi'in menerima warisan ilmu dari para sahabat. Para tabi'ut tabi'in menerima warisan ilmu dari para tabi'in. Para a'immah menerima warisan ilmu dari para tabi'ut tabi'in. Hingga para ulama yang hidup di zaman sekarang ini menerima warisan ilmu dari para ulama yang sebelumnya. Siapa lagi yang akan mengambil warisan ilmu dari para ulama yang masih hidup di zaman kita sekarang ini kalau bukan kita? Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam siapa yang mendapatkan kesempatan untuk bisa mengambil warisan tersebut maka ia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Tidak boleh bagi kita menyia-nyiakan ilmunya para ulama. Tidak boleh bagi kita memandang sebelah arahan dan wejangan para ulama. Kita harus sadar bahwa arahan dan wejangan ini datang dari para ulama, bukan datang dari orang biasa. Sehingga sikap kita pun harus membedakannya. Ilmu disebut warisan, ini menandakan kebaikan dalam ilmu itu sendiri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid hanya orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau yang mau meluangkan waktunya untuk belajar, untuk tafaqquh fid din. Dan para salaf, para pendahulu kita telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan ilmu di mana keseharian mereka selalu diwarnai dengan ilmu. Seperti perkataan Imam Abdurrahman ibnu Mahdi rahimahullahu taala. Kata beliau, "Kana ar-rajulu min ahli ilmi idza laqiya man fawqahu fil ilmi fahuwa yaum aw fahiya ghanimatihi." sa'alahu wa ta'allama minhu. Dulu seseorang dari kalangan ahlul ilmi, ahlul ilmi bukan orang biasa, ahlul ilmi. Dulu seseorang dari kalangan ahlul ilmi apabila berjumpa dengan orang yang ilmunya di atasnya, maka hal itu dijadikan sebagai hari keberuntungannya. Di mana dia akan bertanya kepadanya dan belajar kepadanya. Wa idza laqiya man huwa dunahu fil ilmi 'allamahu wa tawadha'alahu. Dan kalau seandainya dia bertemu dengan orang yang ilmunya di bawah dirinya, maka dia mengajarkannya dan senantiasa tetap menampakkan sikap tawadhu di hadapannya. Wa man laqiya man huwa mithlahu dan barang kalau seandainya ketemu dengan orang yang sama selevel ilmunya, dzakarahu wa darasahu. Maka saling bermudzakarah. Saling mengulang, saling mengingat ilmu. Ini kebiasaan salaf kita. Yang menandakan betapa besar perhatian mereka. Bahkan sahabat Abu Darda mengatakan min fiqhir rajul. Termasuk dari pemahaman seseorang. Termasuk dari kefakihan seseorang. Mamsyah wa madkhalah wa makhrajahu ma'a ahlil ilmi tempat berjalannya, tempat keluarnya, tempat masuknya senantiasa bersama dengan ahlul ilmi. Bersama dengan para ulama. Kebersamaan kita dengan mereka adalah dengan cara memanfaatkan ilmu mereka, mengambil warisan ilmu dari mereka, mengamalkan arahan-arahannya, menuruti semua wejangan-wejangannya. Karena termasuk dari manhaj salaf adalah irtibat ma'al ulama, adanya keterikatan dengan para ulama. Ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua adalah berhati-hati dari menjelek-jelekan para ulama. Dalam artian tidak menjelek-jelekan para ulama. Bil qaul au bil fi'l, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Karena kita harus ingat bahwa hak para ulama atas manusia itu sangat besar. Dan menjelek-jelekan para ulama termasuk jarimatun azimatun. Pelanggaran yang besar. Kejahatan yang besar menjelek-jelekan alim, memandang rendah seorang alim, ulama, ini kejahatan yang besar. Oleh karena itu, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi termasuk guru besar Imam Muslim rahimahullahu taala beliau mengatakan idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'lam annahu zindik. Kalau seandainya engkau melihat ada seseorang yang merendahkan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia itu seorang zindiq. Para sahabat adalah generasi ulama yang pertama Siapa yang menganggap rendah salah seorang dari kalangan mereka, maka zindiq. Imam Ahmad rahimahullah taala juga mengatakan idza ra'aita rajul yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu 'alal Islam fa innahu kana syadidan 'ala ahli bidah Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, apabila kamu melihat ada seorang ya, seorang laki-laki atau seseorang yaghmizu Hammad bin Salamah yang mencela, menjelek-jelekan, mencaci maki Hammad bin Salamah, fattahimhu alal Islam, maka curigailah keislamannya. Kenapa? innahu kana syadidan ala ahli bidah. Karena sesungguhnya Hamad ibn Salamah ini dikenal sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama yang keras sikapnya kepada ahlul bidah. Jadi memang sudah ada ceritanya. Kalau siapapun yang sikapnya keras kepada ahlul bidah, itu akan dicaci. Hamad ibnu Salamah dikenal tegas sikapnya kepada ahlul bidah. Dan banyak yang mencaci makinya. Namun Imam Ahmad mengatakan siapa yang mencaci maki Hamad bin Salamah fatahimu alal Islam. Curigai keislamannya. Di zaman kita sekarang ini, Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi hafizahullah taala adalah seorang alim, seorang ulama yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa ya. dalam hal mengungkap pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, bahkan membongkar pelaku-pelakunya, tokoh-tokohnya. Tidak sedikit yang mencaci maki Syekh Robi, menjelek-jelekan Syekh Robi. Apa dosa Syekh Robi? Tidak ada dosa beliau kecuali karena beliau dianggap sebagai orang yang tadi membongkar kesesatan. Banyak pihak yang tidak suka kepada Syekh Rabi, Hizbiyun, ya. Dari tokoh Hizbi kelas kakap sampai tokoh Hizbi kelas teri macam piranda. Ya. Tidak suka, ya kan? Mencaci maki, menjelek-jelekan. Ah, Syekh Rabi merendahkan kehormatannya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena Syekh Rabi gigih, semangat, membela sunnah, membongkar segala kebidahan, penyimpangan, kesesatan. Kita harus selalu ingat perkataan Imam Ahmad ini. Ya. Siapa yang menjelek-jelekan Hamad ibn Salamah, maka tuduh keislamannya. Karena sesungguhnya Hamad ibn Salamah itu dikenal sebagai orang yang keras terhadap ahlul bidah. Maka kalau ada salafiyun yang tidak suka kepada seorang alim, kepada seorang ustadz yang senantiasa membongkar makar-makar hizbiyah, curigai kesalafiahannya. Ya. Tuduh kesalafiahannya. Justru kita harus bersyukur ada alim yang senantiasa mengingatkan umat dari bahaya yang mungkin tidak kelihatan bagi kita, ya kan? Tapi alim ini bersungguh-sungguh untuk menjelaskan kepada umat tentang bahaya, tentang makar hizbiyah, makar sururiu. Mestinya bersyukur, bukan kemudian digembosi umat. Ya. Justru harusnya bersyukur masih ada alim yang seperti ini. Harus didukung. Ya. Jadi berhati-hati dari menjelek-jelekan seorang alim, mencaci maki seorang alim, ulama. Karena kalau kita sudah mulai mencela seorang alim, mencela ulama, berarti kita menggugurkan hak-haknya. Jarimatun azimah pelanggaran yang besar. Ya. Mukhalafatu amrillah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang berikutnya, hak yang ketiga adalah berhati-hati dari menyalahkan para ulama tanpa ilmu. Artinya jangan menyalahkan mereka tanpa ilmu. Jangan sampai membantah pernyataan-pernyataan para ulama, fatwa-fatwa para ulama yang sudah berdasarkan di atas dalil Quran dan Sunnah dengan akal, dengan perasaan, dengan hawa nafsu. Jangan sampai menolak mentah-mentah bimbingan para ulama, tahdirnya para ulama terhadap seseorang dengan perasaan, dengan hawa nafsu, dengan akal. Jangan. Karena para ulama tidaklah semata-mata mengeluarkan fatwanya, bimbingannya, arahannya, melainkan sudah berdiri di atas hujah yang jelas. Kalau seandainya kita masih meragukan, lalu kita anggap apa alim ini, ulama ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada mereka dan meminta bimbingan kepada mereka? Setelah datang bimbingan kok kita campakan? Contoh yang paling hangat ya kan? Keluar takdir Syekh Rabi kepada Zulkarnain. Ternyata tidak sedikit yang membela Zulkarnain. Ada yang alasannya bahwa Zulkarnain ditahdir itu karena informasi-informasi yang tidak benar yang sampai kepada Syekh Rabi. Loh, kok bisa begitu? Dianggap apa alim ini? Apakah Syekh Rabi itu kita anggap sebagai orang yang begitu mudah menerima informasi? Ini sama saja dengan menyalahkan Syekh Rabi ketika mengeluarkan tahdir. Hada khatir. Ini perkara yang sangat berbahaya. Ya. Ada lagi yang alasannya halus. Halus dan mulus alasannya. Mengatakan Syekh Rabi manusia biasa. Bisa salah dan bisa benar. Wah, ditulis contoh-contoh para ulama salaf ketika salah dalam mentahdir, ya ketika keliru dalam mentahdir seseorang. Ini alasannya halus. Memang benar. Syekh Rabi adalah manusia biasa, bisa benar bisa salah. Tidak ada yang menganggap Syekh Rabi setara dengan nabi, tidak ada kan? Tidak ada yang menganggap bahwa Syekh Rabi suci, tidak akan pernah dari eh, jatuh ke dalam kesalahan, tidak ada. Tetapi kalam Syekh Rabi yang dibangun di atas hujah, di atas dalil, wajib untuk kita amalkan. Dan itu merupakan hujah. Tidak ya. ada satu orang alim pun yang selamat dari kesalahan. Imam Sa'id bin Musayyab, tokoh tabi'in, beliau mengatakan, Laisa min alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi aib. Walakin man kana fadluhu kathir min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadlihi. Walakin man kana fadluhu akthar min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadlihi. Kata Sa'id bin Musayyib Tidak seorang alim, tidak pula seorang yang punya kemuliaan tidak juga seorang yang punya keutamaan, melainkan pasti dalam dirinya ada celah, ada kesalahan. Akan tetapi, siapa yang keutamaannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya, maka kekurangannya akan lenyap, akan sirna dengan keutamaannya. Kalau yang keutamaannya jauh lebih besar, maka kekurangan yang ada itu akan tertutupi. Ya. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga mengatakan, la yaslam al-alimu minal khata. Seorang alim itu tidak ada yang selamat dari kesalahan. Faman akhta'a qalilan wa asaba kathiran fahuwa alim. Barang siapa yang kesalahannya sedikit wa asaba kathiran tetapi banyak benarnya, fahuwa alim, maka dialah seorang alim. Dan barang siapa yang sebaliknya man asoba qalilan benarnya sedikit wa akhta'a katsiran salahnya banyak fahuwa apa namanya ini? jahil. Maka dia jahil. Yang banyak yang benarnya banyak, salahnya sedikit, maka itu a, alim. Jadi seorang alim bukan berarti tidak pernah salah, ya kan? Tapi sedikit dibandingkan dengan benarnya. Beda dengan orang jahil. Jahil itu yang salahnya yang banyak, sedangkan benarnya sedikit. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa Syekh Robi itu maksum, tidak ada. Ya. Kalau Syekh Robi sudah menyatakan sesuatu dibangun di atas dalil yang jelas, maka itu merupakan hujah wajib untuk kita terima. Dan omongan-omongan yang tadi mengatakan bahwa Syekh Rabi manusia biasa bisa salah bisa benar sesungguhnya menginginkan sesuatu menginginkan sesuatu di baliknya yaitu ingin menolak tahdir Syekh Rabi ya kan tapi secara halus Syekh Rabi telah salah dalam hal ini keliru Ini sama saja dengan menganggap bahwa Syekh Rabi tidak faqih. Dan ini sekali lagi amruhu khatir. Persoalannya sangat berbahaya. Ya. Jadi yang penting untuk kita ingat di sini adalah jangan sampai kita tergesa-gesa menyalahkan para ulama, menyalahkan seorang alim bi ghairi hujjah tanpa ada hujah yang jelas. Ya. Masyaallah warahmatullahi rahimani wa rahimakumullah jami'an hak yang berikutnya adalah arruju'u ilaihim khasatan fi zamanil fitnah. Kembali kepada mereka para ulama khasatan fi zamanil fitnah khususnya di zaman terjadinya banyak fitnah. Karena dengan kembali kepada mereka kita akan mendapatkan bimbingan, kesimpulan dari berbagai macam persoalan yang terjadi. menjauh dari bimbingan para ulama adalah kebiasaan para munafikin. Ya. Orang-orang munafik. Dan itulah yang membuat mereka binasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih." Mereka orang-orang munafik kalau ditimpa sebuah persoalan, sebuah permasalahan yang menyangkut keamanan atau keadaan-keadaan yang menakutkan, maka mereka meninggalkan para ulama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kalau saja mereka kembalikan segala persoalan yang mereka hadapi itu kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan mereka, niscaya mereka akan tahu jalan terbaiknya, akan tahu kesimpulannya, akan tahu apa yang diarahkan dan dibimbingkan oleh para ulama yang bersumber dari pemikirannya yang lurus dan ilmunya yang lurus. Karena para ulama tidak hanya sekedar kuat dari segi hafalan, tetapi istimbah, ya. pengambilan kesimpulan, pemikiran, pemahaman. Ini yang sesungguhnya nampak dalam diri para ulama. Kalau masalah hafalan, berapa banyak orang yang hafal sesuatu? Oleh karena itu dalam Al-Qur'an di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la alimahul ladina yastambitunahu. Niscaya akan tahu apa yang disimpulkan oleh para ulama itu. Bukan disebutkan niscaya kalian akan tahu apa yang dihafal oleh para ulama, tidak. Tapi apa yang disimpulkan oleh mereka. Berarti ketika mereka menetapkan sesuatu, menyatakan sesuatu, itu sudah bersumber ya, dari dalil yang jelas. Ada dasarnya, bukan kosong begitu saja. Ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga kita tidak ragu-ragu untuk menerima arahan, bimbingan, tahdirnya mereka. Karena sudah bisa dipastikan itu berada di atas dalil dan hujah yang kuat. Kemudian ma'asyiral wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hak lainnya adalah hendaknya memberikan rasa thiqah, ya, kepercayaan yang besar terhadap para ulama. Karena hanya merekalah yang patut untuk kita jadikan rujukan. Sehingga segala perkataannya, segala perbuatannya harus kita terima. Dan harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan mereka adalah perkataan yang lurus dan perbuatannya pun perbuatan yang lurus. Sehingga tidak perlu lagi bagi kita ragu untuk menerimanya. Tanamkan rasa fiqh kepada para ulama. Dan tentu saja yang dimaksud di sini adalah alim ulama Rabbani, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama ul haq para ulama yang senantiasa membela kebenaran. Dengan memberikan rasa percaya yang besar kepada mereka, berarti kita menunaikan haknya mereka dengan baik. Masyarul ikhwa rahimani jami'an. E, nampaknya kita cukupkan sampai di sini pertemuan untuk bagian yang pertama dan insya Allah nanti dilanjut oleh Ustadz Aib sekarang kemudian nanti dilanjut pada zuhur mudah-mudahan yang singkat atau yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.